Nah, dari pengertian yang telah kita bahas kemarin ini diketahui bahwa hukum dalam syariat ini terbagi menjadi dua secara umum yaitu hukum-hukum taklifi atau ahkam taklifiyah dan hukum-hukum wat'i atau ahkam wat'iyah yang insya Allah Taala akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Nah, kemarin Alhamdulillah telah kita ketahui tadi bahwasanya hukum-hukum syar'i tanpa simu inat ismail, taklifiyah, wawatniyah. Qala fataklifi khamsah. Dan hukum-hukum taklifi itu ada lima. Al-wajibu wal mandu wal muharramu wal makruhu wal mubah. Wajib dan mandu, muharram, makruh dan mubah. Nah, sekarang kita membahas satu persatu dari hukum-hukum tersebut. Yang pertama yaitu al-wajib. Al-Alamah Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala mengatakan Fal wajibu lughatan as-saqitu wal lazim Wajib secara bahasa itu maknanya apa? as Yaitu yang jatuh Dan al-lazim yang mesti Yaitu sesuatu yang wajib ya, Ini mesti Ini makna secara bahasa Adapun wajib yang bermakna jatuh sebagaimana pada surat Al-Hajj ayat 36 Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadhkuru 'alaiha sawaf fa idza wajabat junubuha ketika menjelaskan tentang penyembelihan an'am fa idza wajabat junubuha yakni ketika telah terjatuh ini telah ambruk unta yang mau yang sudah dinahar tersebut ambruk ini didatangkan dengan kata wajabat ya wajabat bermakna sakotot jatuh Taib. Adapun Allah lazim dan makna inilah yang kemudian diambil dalam makna istilah sesuatu yang mesti. Seperti dalam hadis misalnya Husul Jum'ati wajibun Mandi Jum'ah itu wajib Maksudnya apa? Lazim, mesti dilakukan Tidak boleh tidak, harus dilakukan Ini makna wajib secara bahasa Wasnilahan dan makna secara istilah Ma'amara bihi syari'u ala wajhil ilzam Kasolawatil khams Yaitu apa-apa yang pembuat syariat ini telah memerintahkannya dengan perintah yang sifatnya harus. Ya. Perintah yang harus. Jadi mesti dilakukan. Ini makna wajib. Kasalamatil khams seperti perintah untuk sholat-sholat yang lima, yaitu sholat lima waktu. Allah Subhanahu wa taala banyak telah menetapkan hal tersebut wa aqimus shalah wa atuz zakat dan tegakkanlah salat serta tunaikanlah zakat ini perintah dan di sini ada satu hal yang juga perlu kita berikan perhatian kata asyari' ma amara bihi asyari'u Siapa yang siapakah yang dimaksud dengan asyari di sini pembuat syariat? Asyari yang dimaksud adalah Allah atau Rasulnya. Walaupun pada tingkatnya yang menetapkan syariat adalah Allah Subhanahu wa taala tapi terkadang juga digunakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah mubaligh yang menyampaikan syariat Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Mayyuti'ir rasul faqad atau Allah." Siapa saja mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Maka dari sisi ini, ya Allah Subhanahu wa taala jadikan ketaatan Rasul merupakan bentuk ketaatan Allah. Sehingga syariat yang ditetapkan oleh Rasul, maka itu adalah syariat yang Allah tetapkan. Jadi kalau digunakan kata asyarek dalam pembahasan-pembahasan usulul fiqh yang dimaksud adalah Allah atau Rasulnya. Allah sebagai pembuat syariat ya yang pertama kali sedangkan Rasul adalah yang menyampaikan syariat tersebut. Juga asyarek bukanlah salah satu nama di antara asmaul husna. Jangan sampai keliru. Tidak kita dapat dari yang menetapkan bahwasanya di antara nama-nama Allah itu asyari'. Akan tapi di sini digunakan mimbabil ikhbar sebagai bentuk pengkhobaran. Pengkhobaran bahwasanya Allah adalah zat yang menetapkan syariat. Dan nanti akan kita ketahui dalam pembahasan akidah, pembahasan asma wa sifat bahwa pembahasan akhbar pengkhabaran tentang Allah itu lebih luas daripada pembahasan penetapan sifat-sifat dan nama-nama bagi Allah. Ini berhubungan dengan kata asyari diingat-ingat. Karena akan sering kita dapati terutama dalam pembahasan usulul fikih ini. Sekarang Syekh rahimahullah taala akan menjelaskan tentang syarah definisi yang beliau berikan. bi biqaulina ma amara bihi syari'u al-muharramu wal makruhu wal mubah. Kita lihat kembali pengertian Ikhwanifillah bahwasanya wajib itu amara bihi syari'u ala wajhi ilzam. Nah, sekarang dengan perkataan amara bihi syari' apa-apa yang pembuat syariat ini telah memerintahkannya. Berarti keluar dari definisi ini apa? Muharram, makruh dan mubah. Kenapa? Karena muharram bukan perkara yang diperintahkan, tapi perkara yang dilarang. Makruh juga demikian, bukan perkara yang diperintahkan. Mubah juga demikian, bukan termasuk perkara yang diperintahkan, tapi diberi pilihan, silahkan lakukan atau tidak. Nah, maka dengan kata ma'amara bihi syari' keluar darinya tiga hukum yang lain. Haram, makruh dan mubah. Berarti masih tersisa satu hukum yang belum terkeluarkan dengan kata ini yaitu apa? Arif. Kalau dengan kata ma'amara bihi syari' ini dikeluarkan dari definisi hukum muharram, makruh dan mubah. Berarti masih tersisa satu hukum yang belum dikeluarkan dengan kalimat ini yaitu sunnah atau mandu. Oleh karena itulah butuh kelengkapan lagi dalam definisi. Ya. Maka dilengkapi dengan ala wajhil ilzam. Yang diperintahkan oleh syariat ini ya bentuknya bagaimana? Bentuknya ala wajhil ilzam yaitu perintah yang datang dalam bentuk keharusan. Wa kharaja biqaulina ala wajhi ilzam al dan keluar dari perkataan kami ala wajhi ilzam yaitu perkara-perkara yang mandub atau hukum mandub. Berarti definisi ini telah lengkap. Ya, telah lengkap menetapkan makna wajib ya, yaitu segala sesuatu yang syariat ini memerintahkannya ya dalam bentuk perintah yang harus atau keharusan, kemestian untuk dilakukan. Tapi ini definisi dari wajib, diingat-ingat. Kemudian sekarang beliau ingin menjelaskan tentang ya dampak dari suatu hal yang wajib itu apa? Beliau katakan wal wajibu yusabu fa'iluhu imtithalan wa al iqabu tarikuhu dan perkara yang wajib atau hukum yang wajib itu yusabu fa'iluhu imtithalan akan diberi pahala pelakunya. Tapi kapan? Imtithalan ketika dia melakukannya sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna imtithalan. Jadi perkara yang wajib akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia lakukan imtithalan sebagai bentuk penunaian perintah Allah. Maka tercakup dalam kata imtithalan itu ikhwanifillah yaitu dua syarat diterimanya amalan yaitu harus ikhlas dan harus benar. Maka dari kata imtithalan ay khalisan wa yaitu dalam keadaan ikhlas dan dalam keadaan benar. Baik. Ini hukum yang pertama berhubungan dengan wajib yaitu pelakunya akan diberi pahala. Kapan? Apabila dia menunaikannya ya dalam keadaan ikhlas dan benar. Berarti kalau tidak ikhlas ya tidak dapat pahala. Kalau tidak benar ya tidak dapat pahala. Tapi kedua-duanya harus ada. Sehingga seandainya ada seseorang alhamdulillah melakukan perkara yang wajib, melakukan sholat ya bersama bersama kaum muslimin. Akan tapi melaksanakan sholat tersebut bukan karena Allah ya tidak ada dalam dirinya ini sebagai bentuk penunaian perintah Allah maka ya tidak akan mendapatkan pahala ini penting dan ini berlaku pada semua perkara-perkara yang wajib. Kemudian di sisi yang kedua wayastahiqul iqabu tarikuhu dan berhak untuk mendapatkan hukuman siapa orang yang meninggalkannya. Nah, di sini Syekh rahimahullah taala menggunakan kata yastahiqu. Dia berhak atau pantas untuk mendapatkan ekor. Dan ini merupakan ungkapan yang menunjukkan ketelitian Syekh rahimahullah taala. Karena memang yang berhubungan dengan hukum seseorang yang meninggalkan perkara yang wajib, ya terkadang Allah Subhanahu wa taala ya akan mengazabnya tapi terkadang Allah apabila berkehendak akan mengampuninya selama dia tidak meninggalkan kewajiban yang sifatnya berhubungan dengan tauhid atau dengan kata lain kewajiban yang apabila ditinggalkan dia akan keluar dari Islam. Nah, ini pengertian wajib yaitu al-wajib hukumnya yusabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqul iqafu tarikuhu Kenapa kita tidak mengatakan wa yu'aqabu tarikuhu dan akan dihukum orang yang meninggalkan perkara yang wajib? Karena ya meninggalkan perkara yang wajib ikhwanifillah hukumnya tahtal masyiah berada di bawah kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak akan diampuni, apabila berkehendak akan dihukum. Tapi ini berhubungan dengan kewajiban-kewajiban yang apabila ditinggalkan tidak menjadikan pelakunya kafir. Karena di sana ada kewajiban yang mesti kita katakan akan dihukum pelakunya apabila meninggalkan, misalnya kewajiban untuk beriman, kewajiban untuk mengucapkan syahadatain. Barakallahu fiikum. Ini makna dan hukum dari al-wajib. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan wa yusamma fardhan wa fariidatan wa hatman wa laziman. Ini juga sebagai faedah bagi kita sehingga nanti ketika kita membaca kitab-kitab yang lain tidak bingung. Wajib ini juga dinamakan dengan far. Wajib sama maknanya dengan fardu. Juga disebut dengan faridhah. Sama. Fardun, faridhatun atau hatmun, hatam. Ya, ini juga bermakna wajib. Maka dengan ini kita mengetahui makna risalah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala yaitu apa? Al-wajibat al-mutahattimat. Ya ini al-wajibat ya sama dengan al-mutahattimat. Ya kewajiban-kewajiban yang diharuskan. Jadi wajib sama maknanya dengan hakim Walazim dan ya, lazim ini bermakna wajib juga. Jadi ada empat istilah yang juga digunakan berhubungan dengan hukum wajib. Yaitu apa tadi? Lutfi Hah? Apa? Di Fardun Faridatun Hatmun lazim santap. Ini empat ya penamaan yang berhubungan dengan wajib. Tayyib. Di nanti kalau kita melihat kitab-kitab usul yang lebih mendalam ada ya silang pendapat apakah sama atau tidak tapi ya hal tersebut tidak terlalu penting bagi kita kepada dan kalau kita melihat penggunaan para ulama, ya mereka mengatakan hal ini sama, walaupun ada perbedaan tapi tipis. Ini tidak terlalu bermasalah. Kemudian di sini ada permasalahan berhubungan dengan yang wajib. Kenapa dalam menghukumi perkara yang wajib itu kita katakan yusabu fa'iluhu? suatu kemestian berarti orang yang melakukannya mesti mendapatkan pahala. Tapi dengan syarat imtithalan ya apabila dia dilakukan sebagai bentuk penunaian perintah Allah. Dalam keadaan ikhlas dan dalam keadaan benar. Kenapa kita memastikan demikian? Jawabannya apa kira-kira? Apa sebenarnya? Sedangkan dalam masalah dosa kita tidak berani ya memastikan karena apa? Kita katakan yastahiqu, dia berhak, dia pantas. Tidak kita katakan dia mesti akan dihukum. Tapi kalau dalam masalah pahala bagi orang-orang yang melakukan kewajiban, kalau memenuhi syarat yaitu imtihalan yang maknanya adalah khalisan wa sawaban, ini kita memastikannya. Apa beda? Nah, seorang sekarang kenapa Kok tidak ada kemungkinan kecuali akan diganjar? Itu yang ditanyakan. Kenapa kita memastikan ya dia mesti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan demikian, maka kita pun pastikan Allah katakan man jaa bil hasanati ya falahu asyru amsalha. Siapa saja yang datang dengan kebaikan, maka baginya 10 kali lipat kebaikan. Akan tetapi pada masalah dosa ya Allah Subhanahu wa taala katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang dia kehendaki. Berarti kalau seorang meninggalkan kewajiban yang dosa tersebut di bawah kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya apabila dia berkehendak. Sehingga dalam permasalahan iqab kita tidak bisa kemudian menetapkan secara pasti bahwasanya mesti akan diiqab selama dosa itu adalah dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Paham? Perkara terakhir sebagai penutup majelis kita ya perkara yang wajib ikhwanillah sesuatu tidaklah Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu wajib kecuali karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya. Sehingga dalam beribadah seorang hamba ya tidak akan mungkin di sana ada ibadah-ibadah yang tidak wajib yang melebihi keutamaan ibadah-ibadah yang wajib. Paham? Jadi perkara yang mandub yang nanti akan kita bahas ini semuanya ya sebanyak apapun maka kedudukannya di bawah perkara yang wajib. Oleh karena itulah seorang muslim jangan sampai dia tertipu oleh syaitan atau salah dalam memahami ketika melihat banyak amalan-amalan sunnah yang disebutkan pahalanya. Baik, amalan-amalan sunnah disebutkan pahalanya. Misalnya, ya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu Eh, man salla ghadah fi jamaah thumma jalasa yadhkurullah hatta yartafi asy-syams fa shalla rak'atain kutiba lahu ya ka ajri hajjatin wa umrah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa saja yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ya matahari terbit dan naik sedikit yaitu masuk waktu duha. Maka dituliskan untuknya pahala seperti haji dan umroh. Rasulullah katakan tamatan tamatan tam. Sempurna sempurna sempurna. Faidah yang besar. Keutamaan yang besar. Kalau seorang sholat subuh berjamaah kemudian di masjid sampai masuk waktu duha kemudian melakukan sholat duha di awal waktu sebelum keluar kemana-mana ditulis seperti pahala haji dan umrah nah walaupun ini adalah ibadah yang Rasulullah khabarkan pahalanya begitu besar tapi tidak akan bisa kemudian mengungguli pahala sholat subuh ya, Munas nas terkadang sholat subuh apa pahalanya yang disebutkan Akhirnya ya sholat subuhnya nyantai-nyantai, ya yang yang lainnya seperti sholat duha, sholat sholat yang lainnya semangat. Ini keliru. Kan, ini terkena talbis iblis. Tapi ya semua ibadah yang wajib evanifillah ya, ini keutamaannya di atas ibadah-ibadah yang sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadir kunci Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Tidaklah hambaku ini mendekatkan diri kepadaku ya dengan suatu perkara yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang telah aku wajibkan untuknya. Jadi kalau seorang ingin mendekatkan diri kepada Allah ya dengan sebaik-baiknya maka perbaiki yang wajib-wajib baru ya kemudian perkara yang sunnah sunnah barakallahu fikum juga tanwin ya untuk hadis Anas ini afanillah ya hendaknya kita menjaganya mengamalkannya yaitu untuk sholat duha di awal waktu atau yang lebih dikenal oleh para ulama dengan sholat isyraq ya selama tidak ada suatu kedaruratan jangan keluar ke masjid sebelum dia melakukan sholat duha di awal waktunya duduk setelah sholat subuh murojaah berzikir ya kemudian sampai masa waktu duha sholat dan keluar baru melakukan kegiatan-kegiatan yang lain Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar kepada kita ikhwani ya kita mungkin tidak mampu untuk haji dan umroh ya tapi Allah Maha Pemurah diberi peluang yang lain karena tidak punya harta, tidak punya kemampuan dan tentunya kita pun berharap semoga mampu. Tapi selama belum ada kemampuan ini, ya jangan disia-siakan kesempatan tersebut. Ya, pada seperti haji dan umroh yang sempurna. Maka dijaga Rasulullah SAW dikatakan ya, senantiasa menjaga yang demikian. Karena jadi merupakan kebiasaan Rasulullah maka kita pun Jangan sampai meninggalkannya walaupun terasa ngantuk, tahan ya. Lebih baik dia duduk tertidur sebentar ya daripada ya kemudian keluar membaringkan punggungnya di rumah. Barakallahu fiikum. Nasallallahu taufiq lima yuhibbu wa yardha subhanallahi wa 哎。